Berbicara tentang kewajiban mengubur mayit. yang mana hukum mengubur wajib adalah wa wajib. Mengubur wajib mengubur mayit hukumnya wajib jika mayit itu muslim. Ya. Kalau mayitnya kafir maka hukumnya maka hukumnya apa? Hukumnya tafsil. Hukumnya artinya diperin diperintih jika kafirnya kafir zimmi kalau kafirnya kafir zimmi maka wajib untuk dikubur sebagaimana juga wajib untuk dikafani jadi dikafani dan juga dikubur itu wajib jika kafirnya kafir zim <clears throat> jadi yang tidak wajib dimandikan Begitu juga tidak wajib untuk disolati. Bahkan hukum menyolati mayat kafir haram. Karena mayat yang kafir tidak boleh didoakan. Jadi mayat yang kafir akan Jangan nanti dikatakan bahwasanya <clears throat> tetangganya dia yang kafir. Kadang-kadang sebagian kan ketika ngomong-ngomong duduk majelis sama kamu dan ternyata temannya orang kafir oh teman anak sudah almarhum ya kadang-kadang dikatakan teman anak sudah almarhum almarhum artinya apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi mau kalian jadi almarhum Kok mau? Yohana juga mau. Kalian kenapa tidak mau jadi almarhum? Ya. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya dikatakan almarhum, jangan marah. Ya, malah diamini. Ya, mudah-mudahan nanti jadi almarhum. Amin kan gitu. Jadi banyak orang salah memaknai. Jadi dikira almarhum itu sudah mati. Tidak harus. Jadi almarhum itu tidak harus mati baru dikatakan almarhum. Ya, begitu juga yang masih hidup pun malah butuh kepada roh rahmat Allah, butuh kepada doa manusia. Jadi sebagaimana yang mati dikatakan almarhum, maka begitu juga boleh dikatakan almarhum bagi yang masih hidup ya walaupun mungkin mungkin istilah mereka kebanyakan memakai lafaz almarhum untuk yang mati padahal itu tidak ha, tidak harus jadi walaupun yang masih hidup pun boleh dikatakan almarhum yang penting jangan orang Yahudi dikatakan almar nah, jangan orang Kristen dikatakan almarhum jadi itu haram karena mendoakan orang kafir hukumnya ha, haram jadi menyolati orang kafir Mayit yang kafir hukumnya haram mutlakon karena menyolati berarti mendoakan dan mendoakan orang yang kafir hukumnya ha haram. Adapun memandikan mayit yang kafir maka hukumnya mubah. Fi'lu wa tarku sawa. Dilakukan tidak dilakukan hukumnya sama. Jadi kalau ada mayat yang kafir, mau apapun kafirnya, mau kafir zimmi, mau kafir harbi, maka memandikannya hukumnya mu mubah. Dimandikan tidak dapat pahala, tidak dimandikan pun tidak mendapat tidak mendapat dosa. Jadi hukum mandi mubah, hukum menyolati orang kafir hukumnya ha tanpa ada tafsil tanpa ada perincian. Jadi yang diperinci, yang diperinci adalah mengafani dan juga mengubur. Mengafani mayit dan mengubur mayit maka tergantung kafirnya. Kalau kafirnya zimmi atau ma fi makna zimmi. Kalau kafirnya dia zimmi yang mempunyai kehormatan dalam eh, dalam darahnya yang harus dihormati dalam keluarganya dan juga harus dihormati kehormatannya maka tidak boleh untuk tidak dimandikan dan tidak boleh untuk di, tidak dikafani begitu juga tidak boleh juga untuk di dibiarkan tanpa dikubur ya sebagaimana kita tahu zimmi adalah orang yang kafir harbi aslinya tapi kemudian hidup di negeri Islam dengan perjanjian membayar membayar jiz jizya setiap tahun. jizya setiap tahun. Aqalluha fil hauli dinarun zahab. Wa fi mutawassiti ya, di faini rutab. Jadi kalau misalnya kafir itu orang biasa, tidak kaya, maka minimal satu tahun satu di dinar. Minimal satu tahun satu dinar. Kalau dia orang biasa, eh, artinya orang yang setengah-tengah, bukan orang miskin, maka dinaikkan menjadi dua di dinar. Kalau dia orang kaya, berarti setiap tahun bayar bayar berapa? Empat di dinar. Nah, ini setiap tahun dibayar, tapi selain juga dibayar, juga harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Tidak boleh orang kafir harbi yang kemudian menjadi zimmi tinggal di negara Islam untuk memiliki rumah yang lebih tinggi daripada rumah-rumah orang Islam. Tidak boleh lebih mewah dari rumah-rumah orang is. Tidak boleh mengendarai kendaraan atau memiliki kendaraan yang lebih mewah daripada kendaraan orang Islam. Dan juga pakaiannya pun harus ada tanda. Kalau dia adalah orang kafir zim, zimmi. Sehingga mereka orang Islam tahu kalau ini adalah orang kafir zimmi. Kasih tanda dasi, kasih tanda juga mungkin kasih kembang atau dikasih bordil apapun yang kita jadikan sebagai tanda kalau dia orang ka? kafir. Jadi pakaiannya harus dikasih tanda dan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan orang is Islam. Jadi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi akan menjadi batal akad zimahnya nantinya. Nah, kalau dipenuhi kita hormati. Wajib orang Islam menghormati kafir yang zimmi. Menghormati apa? Menghormati darahnya. Tidak boleh berarti di nggak boleh dibunuh. Ya, dan e, bukan hanya dibunuh, mengganggunya pun juga tidak bohong. Apalagi sampai membunuh. Tidak boleh juga mengganggu keluarganya. Jadi keluarganya otomatis menjadi aman dan terhormati. Tidak boleh diganggu keluarganya. Bahkan kita juga katakan tidak boleh diambil har hartanya. Jadi walaupun hartanya orang kafir tidak boleh kita mencurinya, tidak boleh kita merampoknya karena orang kafir yang zimi hartanya pun dihor dihormati. Begitu juga kehormatannya. Jadi termasuk tidak boleh kita riba orang kafir yang zimi. Ya, orang kafir yang zimi tidak boleh kita hibah. Kita tahu orang kafir di televisi atau kita tahu orang kafir tertentu kita katakan, oh si fulan itu begini, begini, begini ya. Oh, ente hibah. Orang kafir kok. Walaupun orang kafir tidak boleh dihibah. Kalau kafirnya zim, zimmi Tapi kalau kafirnya harbi, apalagi kalau kafirnya murtad, maka hukumnya boleh dihi. Nah, tapi bukan berarti sunnah. Bukan berarti habis sholat kita wiritan menghibah orang kafir har, harbi. Tapi hanya dikatakan mubah tidak ha, ya, tidak haram. Nah, jadi termasuk di sini hukum yang berkaitan dengan zimmi maka wajib untuk dikafani. Wajib juga untuk dikubur. Jadi tidak boleh diteranjangi, dimasukkan dalam tanah kemudian dikubur, harus dikafani. Ya, kemudian juga harus dikubur, tidak boleh ditelantarkan di jalan apalagi dikasih makan kucing maka hukumnya tidak diperbolehkan kalau itu kafirnya kafir zim. Tapi kalau kafirnya kafir harbi boleh. Kalau sudah mati kafir harbi itu kita kasih aja potong-potong dagingnya, kita kasih anjing, kita kasih macan di kebun binatang. Itu hukumnya mu mubah. Namanya harbi, harbi yang memerangi orang Islam. Jadi kita sama mereka jadi saling memerangi, jadi artinya darah mereka halal di apapun, harta mereka halal diambil, dirampok menjadi ha, halal. Nah, begitu juga kita katakan di sini kewajiban daripada mayit yang muslim. Begitu juga mayit yang kafir tapi zimmi maka wajib untuk dikubur. Tapi tentunya ya, mayit itu tidak bisa dikubur atau berangkat ke kuburan dengan sendirinya. Ya, karena sudah mati. Artinya apa? Mayit kalau mau kita kubur, ya pasti juga harus kita bawa kita bawa. Kita bawa ke kuburan, kemudian kita ku kubur. Nah, berarti membawa mayit yang wajib dikubur, membawanya hukumnya berarti hukumnya menjadi wa mimbab malayati mul wajib illa bihi fahuwa jadi kalau sesuatu yang wajib, ya ini mengubur wajib, hukumnya wajib, tidak bisa mengubur kecuali membawa, berarti membawanya menjadi wajib. Ya, kita sekarang akan berbicara, akan membahas tentang hukum membawa mayit ke kuburan. Bagaimana hukum membawa mayit, watasyi'u dan juga hukum mengan, mengantarnya. Membawa, kita bawa langsung. Ya, mengantar, Ya, artinya kita ikut mengantar walaupun tidak ikut membawa. Bawa. Ya, dianjurkan juga mungkin akan disebutkan nanti. Jadi artinya ya kita dianjurkan juga untuk ikut membawa mayit kalau memungkinkan kalau kita bisa. Ya, karena itu adalah sesuatu yang dianggap ibadah kita dapat pahala kalau kita mengangkat mayit, mayit. Ya, dan mengangkat mayit ada dua cara. Ada ya e, cara pertama dengan satu orang berdiri di depan dan kemudian membawa keranda itu dipikul di pinggul atau di pundak kanan dan di atas pundak kiri ditaruh yang satu orang. Kemudian dua orang yang lain membawa keranda yang bagian belakang satu-satu ya. Kayu yang kanan dibawa dengan e, taruh pundak kirinya kayu yang kiri ditaruh di pundak kanan. Jangan sama-sama ditaruh di pundak kanannya ya. Kalau pundak yang kanan ditaruh di pundak kanannya, yang kiri ditaruh pundak kirinya, akhirnya jalannya tidak bisa lihat ke depan kan? Ini jalan kemana? Jadi agar bisa mereka berjalan dan bisa melihat ke depan, yang membawa di bagian kanan ditaruh di pundak kiri, yang membawa di bagian kiri ditaruh di pundak yang kanan sehingga kepalanya keluar daripada keranda keranda mayit kanan. Nah, yang di depan ditaruh ya di tengah di kedua pundak pundaknya. Dan ini membawa mayit yang dengan cara yang pertama. Ada lagi dengan cara yang kedua, ini dua-dua di depan dua dengan cara yang sama seperti yang di belakang, di belakang juga du, dua. Pertama, yahrumu hamlul mayit bihayatin muzriyah. Haram Haram kita membawa mayit dengan cara yang merendahkan. Bihaiatin muzriyah. Dengan cara yang merendahkan. Seperti kalhamal figufa. Seperti membawanya di atas keranjang. Jadi haram ya. Jangan mayit nanti ditaruh di atas keranjang, di eret eret ke kubu. dan nah, haram. Dan semisal itu. Yang sekiranya kita lihat itu merendahkan mayit, maka haram kita membawa dengan cara seperti itu. Kalau kita bawa di atas gerobak, kira-kira haram apa enggak? Merendahkan apa ndak? Berarti hukumnya ha? Kita tak bawa di atas pickup misalnya, masih merendahkan apa ndak? Berarti hukumnya ha? Haram. Ya, ini kalau ndak ada darurat ya, mungkin kadang-kadang di tengah jalan ada kecelakaan, kadang-kadang dibawa di pickup itu. Tapi darurat ndak ada mu, atau ambulan kalau misalnya ditunggu telam tapi sudah mati juga memang ya artinya yang penting kalau tidak ada darurat maka harus dibawa dengan kendaraan yang e, menghormat bukan merendahkan tapi kalau darurat yang namanya darurah tubihul mahdurat jadi tidak boleh kita membawanya di atas keranjang waham lil kabir alal aidi atau membawa mayit yang sudah dewasa yang sudah besar alal aidi dengan tah di atas tangan-tangan. Jadi termasuk mayit tidak boleh dibawa ke kuburan dengan memakai tangan, digendong artinya. Kalau itu mayitnya be, ya, digendong tidak boleh. Kalau kecil, boleh. Kadang-kadang kita tahu kalau mayitnya kecil, kadang-kadang orang tuanya yang gendong. Diselendangkan di di bagian depannya, kemudian dibawa oleh orang tuanya atau yang lain bawa ke kuburan. Bagaimana itu menggendong mayit dibawa ke kuburan? Oh, hukumnya boleh kalau masih kecil. Tapi kalau sudah besar seperti kalian ini, dibawa ke kuburan pakai digendong, maka hukumnya nah, judi mayuh aleh. Haram kita bawa mayit yang dewasa dengan tangan kita kalau ada yang kita gunakan untuk membawa mayit. Seperti apa? Karena seperti keran, keranda, keranda, ambulan. Tapi kalau misalnya tidak ada lagi, keranda tidak ada dan yang lain juga tidak ada terpaksa harus kita bawa walaupun dengan tangan ki kita amma sohir adapun yang masih kecil <clears throat> fala ba'sa bihamlihi alal aidi kama fi sabromisi maka tidak tidak apa-apa untuk dibawa di atas tangan-tangan artinya dengan menggunakan tangan sebagaimana disebutkan dalam kitab sabromisi Wa yundabu an yuhatta na'sul mar'ati bisay'in kagubbatin. Dan disunahkan untuk ditutupi na'sul mar'ati kerandanya mayit perempuan bisain dengan sesuatu kagubbatin seperti gubah. Wahia dan e, keranda atau kubah tersebut min khasabin yang terbuat dari kayu takunu ala hayatil jamalun sebagaimana atau mirip dengan uh, atau bentuk al-jamalun yang kerandanya orang Arab jika perempuan mereka mengendarainya di atas keran keranda itu jamalun. Ya, oleh karena itu ya disunahkan berarti bukan wajib. Jadi banyak di zaman dahulu kalau mayit itu bahkan sampai sekarang di Saudi pun tetap seperti itu dibawa dibawa mayit tersebut tanpa ditutupi sehingga terlihat badan bentuk badannya terlihat Termasuk di zaman sahabat banyak seperti itu. Sayyidatuna Fatimah pertama kali daripada sahabat yang di Madinah Al-Munawwarah yang berwasiat kalau dibawa jenazahnya dia hendaknya dibawa dengan ditutupi seperti keranda yang kita ketahui sekarang ini. Kenapa? Karena Sayyidatuna Fatimah tidak mau mata laki-laki melihat bentuk tubuhnya. Jadi setelah matinya pun beliau ini tidak mau dilihat oleh mata laki-laki bentuk tubuhnya. Apalagi ketika masih hidupnya. Bahkan di hari kiamat pun ketika melewati sirat kita tahu di situ ya ada panggilan dari Allah dari malaikat Allah Subhanahu wa taala kufsu absarakum fa inna fatimata satamur. Ya wahai kalian semuanya pejamkanlah mata kalian semuanya. Kenapa disuruh pejamkan mata mereka? Karena Sayyidina Fatimah akan melewati sirat di saat itu. Sehingga mereka tidak boleh mata mereka melihat kepada badan Sayyidatuna Fatimah Zahra Jadi di akhirat pun Sayyidah Fatimah tidak mau dilihat badannya oleh mata laki-laki yang bukan mah mahramnya. Jadi apalagi di dunia kalau kita ingin seperti Sayyidah Fatimah kemuliaan beliau maka berusahalah untuk jangan dilihat aurat kita oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau mahramnya tidak apa-apa, apalagi kalau sua, suaminya. Wahamlillah eh, tadi apa? Wayah Wayah yahrumu sartru tilkal gubati biharir. Tadi kita katakan belum kita bahas tadi. Jadi keranda yang digunakan untuk membawa mayit yang perempuan disunahkan untuk untuk ditutupi dengan kain. Sekarang kan kita mungkin lihat ya keranda yang digunakan untuk membawa mayit kita lihat kadang ditutupi dengan kain. Kainnya biasanya berwarna apa? Kok tahu kali ya? Anak kira tidak tahu. Kenapa? Sering lihat. Di mana lihat? Oh, di televisi. Mana kira di pondok. Jadi karena perempuan kan tidak dianjurkan keluar. Nah, ketika e, mayat perempuan maka keranjangnya ditutupi dengan kain. Mau kain hijau, kadang-kadang kain hitam, terserah mau kain putih, yang penting disunahkan untuk ditutupi. Wa yahrumu satru tilkal gulbati biharir dan haram untuk menutupinya dengan menggunakan kain sutra. Wakila yajus tapi ada pendapat yang mengatakan boleh. Wa atamadahu Ramli wa Zayadi dan pendapat tersebut diambil oleh Imam Ramli dan Imam dan yang kedua, tasyiul janazah mandubun. Tasyiul janazah mandub. Mengantarkan jenazah hukumnya sunnah bukan bagi perempuan fi hagir fi hagir rijal jadi bagi laki-laki disunahkan untuk ikut mengantar kita tahu barang siapa yang mengantar jenazah ya sampai ke masjid dan menyolati maka dia akan mendapatkan satu ki kirot. kemudian kalau dia ikut lagi mengantar dari masjid ke kuburan maka berarti dia akan mendapat tambahan satu dan satu girat itu sama dengan satu Nah, sama dengan gunung oh, Uhud, yakni gunung Uhud pahala. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar setelah mendema, mendengar fadilah tersebut, beliau mengatakan qad farratna kararid, aku sudah ketinggalan kirot-kirot yang banyak. Karena dia tidak terlalu perhatian untuk membawa jenazah atau mengantarkannya sehingga sampai mendengar hadis itu beliau selalu untuk mengantarkan jenazah tidak mau ketinggalan pahala yang pahalanya seperti ki, Sirat seperti Jabal Uhud. Ya, oleh karena itu kalau tidak ada halangan disunahkan. Bahkan Nabi SAW pun juga mengantar Nabi juga mengantar jenazah. Ya, Nabi juga mengantar pernah Nabi SAW ini ada satu cerita yang mana cerita ini mungkin sesuai dengan zaman sekarang yang mana zaman sekarang ini banyak ya yang tidak menjaga matanya dari sesuatu yang ha yang haram di zaman Nabi SAW ada yang bernama Abdurrahman bin Sa'labah Abdurrahman bin Sa'lam ini seorang pemuda yang tinggal dekat dengan masjid Nabi SAW <clears throat> beliau sengaja tinggal dekat dengan masjid Nabi SAW yang berarti dekat dengan rumah Nabi SAW karena ingin berkhidmah dengan Nabi jadi ingin melaksanakan hajat-hajatnya Nabi Ya, dan ini yang selalu dicari-cari oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi beliau berusaha bagaimana caranya bisa khidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak yang khidmah kepada Nabi, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdurrahman bin Sa'labah dan yang lain-lain. Dan mereka semuanya yang berkhidmah kepada Nabi mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas aja Ya, dari kecil ketika masih kecil umur tujuh tahunan masih baru memayis. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qazail hajah maka tanpa diperintah, tanpa disuruh, tanpa dipesan, Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika itu menyiapkan air untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman itu air belum begitu banyak seperti sekarang. Jadi banyak di antara sahabat yang menggunakan batu ketika qazail. Tapi di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas perhatian. Ketika Nabi SAW kota Ilhaja disiapkan. Di luar tempat kota Ilhaja sudah disiapkan timbah yang di situ sudah ada airnya. Kemudian Nabi keluar, dia menggunakan air tersebut. Kemudian beliau bertanya, siapa yang menyiapkan air ini? Maka dikatakan oleh Maimunah, Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau tidak lain adalah bibi daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Istri Nabi dan bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ponakanku ya Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Hanya dipanggil Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dipegang dadanya. Dan kemudian didoakan oleh Rasul. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu tawil. Allahumma faqihu fiddin. Berikan dia kefahaman dalam agama. Wa alimhu ta'wil. Dan berikan dia keluasan dalam ilmu ta'wil. Ilmu taf tafsir. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk ahli tafsir dan juga ahli ilmu agama luar biasa ilmunya. Kalau beliau mengajar dari habis subuh, selesai wirid, selesai sholat subuh berjamaah dan wiridnya, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mempersilahkan siapapun ulama-ulama yang mau bertanya. Dan dibagi dengan gelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang ulama-ulama Nahu yang mau tanya tentang Nahu. Kemudian selesai dijawab satu persatu. Ulama gelombang kedua yang ber, mau bertanya tentang fikih. Kemudian yang bertanya tentang HP duhur baru selesai. Semuanya dijawab satu persatu dari luasnya ilmunya Sayyidina Abdullah bin ya, begitu juga ya, ahli tafsir dan kita ketahui bahasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mempunyai julukan dengan julukan Habrul Ummah julukannya Habrul Ummah ini orang alimnya umat ini adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas berkat apa? berkat dapat apa? doa Nabi SAW berkat apa? dapat doa dari Nabi berkat apa? khidmah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu khidmah termasuk ya salah satu tujuan dan salah satu fadilahnya keutamaannya bisa mendapatkan perhatian dari orang yang dia layani sehingga beliau mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendapatkan keberkahan. Ya, salah satunya ini. Kaab bin Rabi'ah termasuk salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang khidmah kepada beliau sampai kadang-kadang dari pagi sampai duhur itu duduk di depan pintu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan panasnya matahari yang luar biasa yang kita tahu di Arab hanya padang pasir yang ada. Kalau sudah angin datang, padang pasir itu akan berterbangan dan menutupi badannya Ka'ab bin Rabi'ah. Tapi Ka'ab bin Rabi'ah sedikit pun tidak bergerak. Bahkan yang lewat jalan tersebut kadang-kadang melihat Ka'ab bin Rabi'ah ini di depan pintu Nabi SAW. Seluruh badannya tertutupi dengan tanah sehingga tidak terlihat kalau itu adalah manusia. Diam. Sampai Zainal an Nabi SAW suatu waktu keluar dari pintu dan melihat Zainal ke bin Rabi'ah ada di depan pintu. Kemudian ditanya, lihat debu semuanya. Dari kapan? Dari semenjak kapan? Dari pagi ya Rasulullah. Kok sampai kamu dari pagi di sini untuk apa? Tidak, aku takut engkau ya Rasulullah butuhkan sesuatu. Ada yang engkau inginkan, ada yang engkau eh, perlukan, aku siap untuk membantumu dan melayanimu ya Rasul. Senang Rasulullah apa Kira-kira ketika itu Rasul senang apa enggak? Jadi ketika Rasul mendengar jawaban beliau, jawaban Sayyidina Ka'ab bin Rabi'ah senang. Akhirnya Rasul mengatakan, "Utruk masyita, Mintalah kamu apapun yang kamu inginkan. Di sini beliau meminta bukan masalah dunia atau urusan dunia, tapi yang beliau minta apa? As'aluka murafaqata fil jannah. Kalau begitu aku meminta ya Allah ya Rasul kepadamu murafaqata. Artinya bersamamu fil jannah di surga. Jadi bukan hanya meminta surga tapi meminta di surga bersama Rasul Ini ah, ada nafsik bika suatu sujud. Aku akan siap untuk melaksanakan permintaanmu. Yang penting syaratnya kamu banyak su sujud kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bisa mendapatkan bersama Rasul di surga karena dapat doa Rasul. Dapat doa Rasul karena melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abdurrahman bin Salamah begitu juga. Pemuda yang sangat Ya sangat rakus untuk melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai suatu waktu Rasul menyuruhnya untuk hajat beliau. Di saat beliau jalan untuk mengabulkan hajat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melewati rumah-rumah Ansor, rumah-rumah penduduk Madinah al Ansor, dan kebetulan angin lewat. Jadi ketika angin lewat itu di depan di samping dia beliau jalan ini ada rumah salah satu Ansor yang tirainya ini terbuka. Karena kena karena tirainya terbuka kena angin tanpa disengaja mata beliau ini melihat kepada aurat perempuan yang ada di dalam. Melihat tanpa karena tidak sengaja kena angin aslinya tertutup dengan kain. Akhirnya dia menangis, menyesal, ya Allah, aku ini berjalan untuk melaksanakan hajat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ku aku bermaksiat melihat aurat. Aku takut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang aku. Aku takut Rasul sallallahu alaihi wasallam murka kepadaku sehingga dia ketika itu menyesal, sangat menyesal sampai malu untuk balik kepada Rasul. Dia keluar Madinah dan beliau pergi ke bukit di luar Madinah. Dan beliau menyendiri di bukit di atas bukit tanpa turun kecuali di malam hari untuk nyari makanan. Jadi tidak turun-turun berhari-hari kecuali malam hari untuk cari makanan dan dia dapat makanan dapat minuman susu dari seorang pengembala yang biasa mengembalakan kambingnya di daerah bukit tersebut di daerah gunung tersebut jadi beliau meminta sedikit daripada air susu kambing yang dikembalakan untuk diminumnya sehingga membuatnya dia bisa bertahan hidup setelah minum langsung naik lagi di atas bukit sembunyi tidak ada orang yang tahu selain pengembala tersebut sampai berhari-hari berjalan Rasulullah ini kok mencari-cari tidak ada mana Abdurrahman dicari-cari sampai Sayyidina Umar disuruh Sayyidina Salman Al Farisi juga disuruh untuk mencari kemana ini dicari sampai keluar Madinah dan sampai ke daerah bukit tersebut dan di situ beliau berdua Sayyidina Umar Sayyidina Salman Al Farisi mendapatkan seorang pengembala yang sedang mengembalakan kambingnya dan beliau berdua bertanya kepada pengembala apa ada pemuda yang bernama ini, ini yang sifatnya begini Oh, mungkin katanya dia, mungkin ada, mungkin yang kamu maksud ada seorang yang sembunyi selalu di atas gunung tersebut, tidak pernah turun kecuali malam hari untuk meminta kepadaku hanya segelas susu aja. Mungkin itu katanya. Ciri-cirinya begini-begini, betul. Akhirnya dicari ke atas dan ternyata ketemu. Dipanggil, dibawa ke Madinah. Beliau memaksa untuk datang kepada Rasul padahal beliau ini sebenarnya malu, takut akhirnya sampai ke Madinah masuk Madinah melewat, masuk mendekati masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata Rasul dalam keadaan sholat dan mendengar suara Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu menangis langsung Sa'labah sampai pingsan daripada tidak kuat mendengar suara Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ber, karena kecintaan beliau dan juga termasuk ketakutan beliau akan murkanya dan marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Akhirnya Rasul selesai sholatnya didatangi oleh Rasul dilihat pingsan, diusap-usap oleh Rasul wajahnya sampai dia siuman, terbangun dari pingsannya. Dan kemudian ditanya oleh Rasul, "Apa yang membuatmu seperti ini? Kenapa kamu tidak datang?" Akhirnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah berbuat dosa. Aku sudah berbuat dosa besar ya Rasulullah. Aku takut. Aku takut murka Allah. Aku takut kamu engkau marah ya Rasul sallallahu alaihi Ya sudah, kamu baca doa. Kata Rasul, kamu banyak baca doa, terutama baca doa Rabbana atina Fitunya, dunya sana wa fil akhirati wa fil akhirati kina ada Kemudian Sayyidina Abdul Hamid Sa'al mengatakan, "Ya Rasulullah, doaku lebih besar daripada ya, dosaku lebih besar daripada doa itu." Dia merasa itu dosa yang sangat besar, padahal cuma melihat sepintas aja aurat eh, perempuan yang bukan mahramnya. Akhirnya dilihat oleh Rasul dadanya sudah lemah sudah pulanglah istirahat bawa pulang ternyata di rumah sampai seminggu itu bertambah parah sampai kelihatan sudah lemas betul sampai Rasul menjenguk dijenguk oleh Rasul dilihat sudah lemah kepalanya ditaruh di pangkuan Rasul bagaimana ini kepalanya Rasul tidak merasa jijik ya tidak merasa sungkan atau mungkin merasa rendah hati mengangkat kepala beliau mengangkat beliau Sayyidina Abdurrahman saat ditaruh di pangkuan Rasul Sayyidina Abdurrahman lemah sudah tapi dengan sisa tenaga berusaha mengangkat lagi kepalanya. Beliau tidak mau. Biarkan diam kata Rasulullah, ya Rasul, ini kepala yang sudah bermaksiat, tidak pantas berada di pangkuanmu ya Rasul Akhirnya dikatakan ditanya oleh Rasul, "Apa yang kamu rasakan sekarang ini?" Ya Rasulullah, aku rasakan seakan-akan seakan-akan semut itu berjalan di antara kulit dengan dagingku. Seakan-akan ada semut yang berjalan. Kata Rasul berarti kamu sebentar lagi akan meninggal dunia. Dikatakan oleh Rasul berarti itu tanda kamu akan meninggal dunia. Dan betul tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Tapi disitulah bagaimana Rasulullah SAW perhatian memandikan mayitnya, jasadnya, jenazahnya. Dan sampai mengantarkan jenazahnya. Rasulullah SAW ketika mengantarkan jenazah Sayyidina Abdurrahman bin Salabah jalannya sampai jinjit. Jadi bukan jalan normal seperti biasa tapi jinjit sehingga Sahabat yang berjalan di sampingnya bertanya, "Ya Rasul, engkau jalan bukan seperti biasanya sampai jinjit?" Iya. Aku jalan jinjit ini karena karena banyaknya malaikat yang mengantar jenazah Sayyidina Abdurrahman SAW sehingga aku tidak mendapatkan tempat untuk berjalan. Karena Rasul melihat malaikat. Ya, banyaknya malaikat yang mengantar jenazah Sayyidina Abdurrahman bin Sa'labah. Jadi artinya dari sini bagaimana Rasul sasa mengantar jenazah juga sahabat dan juga kita ambil pelajaran bagaimana beliau ini menjaga matanya dari suatu yang diharam Bahkan kalau itu aja satu kali dia begitu luar biasa menyesalnya dan merasa itu adalah dosa besar, apalagi kalau lebih dari satu. Ya kita lanjutkan. Mandub fi haqqi rijal. Jadi mengantarkan jenazah hukumnya sunnah dianjurkan bagi laki-laki. Wa amman nisa'u adapun bagi perempuan fayukrah lahunnal khuruj ma'al janais, maka perempuan dimakruhkan untuk keluar bersama jenazah Ilam yuhsamin hul fitnah jika dihawat, tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Kalau ter, dikhawatirkan terjadi fitnah maka hukum mengantarkan jenazah bagi perempuan malah menjadi haram. Walam yatadhamman haraman dan ketika mengantar jenazah bagi perempuan tidak mengandung sesuatu yang haram, tidak ada unsur maksiat. Berarti artinya kalau ada unsur maksiat berarti berubah menjadi haram. Wa illa fayahrum. Wa yusan lil musayyi an yakuna masyian dan disunahkan bagi yang mengantar jenazah hendaknya dia berjalan kaki. Jadi jangan memakai kendaraan kecuali mungkin yang ada uzur ya, mungkin kadang sudah tua, ya mungkin lagi sakit. Ya kalau ada uzur, mungkin juga terlalu jauh mungkin atau jenazahnya mungkin dibawa ambulan. Ya tentunya juga kita tidak bisa untuk berjalan kaki. Kadang-kadang kan sebagian jenazah jauh tempatnya kuburannya dibawa pakai ambulan. Jadi kalau memang ada uzur, maka kita katakan tidak makruh untuk menaiki kendaraan. Tapi kalau tidak ada uzur, maka makruh kita menaiki kendaraan tapi yang sunnah adalah berjalan kah? kaki. Masyian. Wa an yakuna amamal janazah dan kalau berjalan mengantarkan jenazah hendaknya di depan di depan jenazah karena ketika kita mengantarkan jenazah, kita ini mau mendoakan jenazah, kita mau mendoakan mayit dan kita mau memintakan syafaat untuk mayit. Mayit sehingga orang yang memintakan syafaat yang pantas berdiri di depannya atau di belakangnya? Di depannya. Ya, karena kita ingin berdoa kepada Allah memberikan ampunan kepada mayit atau kepada jenazah tersebut sehingga kita yang ingin memberikan syafaat kepada mayit tersebut memintakan doa untuk mayit tersebut lebih pantas untuk kita berjalan di depan di depannya. Ya, ini gang disunahkan. Ya, tapi amalus salaf kalau amalus salaf di Tarim di Hadramut mereka kalau misalnya melihat mayitnya itu belum balai ya kalau sudah balai mereka seperti yang lain berjalan di depan jenazah ya di depan jenazah itu yang sunnah kadang-kadang sulit loh kalau kita berjalan berusaha di depan jenazah ini kadang-kadang wah Ustaz sendiri jarang sekali bisa ya sulit. Karena apa? Karena mereka cepat. Jenazah itu kadang berjalan cepat, jadi seperti lari. Dan itu juga menunjukkan ya kalau kadang-kadang kita ada yang jenazah agak lambat, ada yang cepat. Dan biasanya kalau jenazah itu berjalan dengan cepat, itu biasanya matinya mati syahid. Ya, karena orang yang mati syahid tetap hidup di sisi Allah Subhanahu dan orang yang hidup berat badannya itu lebih ringan daripada orang yang sudah ya, kalau sudah meninggal kalian berapa kilo ini timbang 50 kilo kalian meninggal bisa 70 kilo jadi lebih berat lagi kalau kita ngangkat jenazah itu lebih berat kalau sudah meninggal tapi kalau jenazah itu sahid maka akan menjadi ringan karena seakan-akan tetap hidup di sisi Allah Subhanahu SWT. Nah, kalau sudah ringan jalannya lebih lebih cepat. Ya, biasanya tanda dia beliau meninggalnya syahid atau tidak, ya walaupun kita katakan syahidnya syahidul akhirah ya. Kalau jalannya cepat, kalau jalannya cepat berarti itu adalah mayit yang meninggalnya syahid, artinya min ahlil khair. Dan kalau lambat, apalagi kalau kadang-kadang tertahan, kadang-kadang ada juga jenazah di Saudi Arabia yang dibawa ke dari rumah ke arah masjid tapi tertahan di tengah jalan oleh angin yang kuat. Jadi angin yang keras menahan jenazah tersebut untuk masuk masjid. Setiap dicoba lagi untuk dimasukkan masjid, tidak bisa. Masukkan masjid tidak bisa. Sehingga ulama mengatakan ini tidak bisa kita paksakan. Sudah kita sholati aja di luar masjid. Sholati di luar masjid. Dan ditanyakan apa yang dilakukan ini ternyata ya tahawan bisolah. Malas sekali untuk melaksanakan sholat. Ini Habib Salim Asyatiri yang bercerita. Beliau bercerita seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang tidak mau masjid menerima jenazah untuk dimasukkan ke dalamnya karena jenazah tersebut jenazah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di zaman Nabi SAW pernah juga ya yang e, tidak diterima jenazahnya oleh tanah berusaha digali kuburannya tidak bisa juga untuk dimasukkan jenazahnya ke dalam kuburan tertutup lagi tanah ditampakkan lagi keluar taruh lagi tampak lagi keluar akhirnya Ya. Rasul SAW mengatakan walaupun kalian menggali kuburan atau tanah yang lain sebanyak apapun tetap tanah itu tidak akan menerima jasadnya. Karena apa? Karena Allah sudah murka kepadanya. Murka kenapa? Karena dia membunuh. Membunuh seseorang ketika itu dia bersama sahabat ya berjalan bersama sahabat kemudian melewati seorang kafir yang harbi, bukan zimi. Karena kafir harbi boleh apa tidak dibunuh? Boleh apa enggak dia ambil hartanya? Boleh. Boleh, musuh. Kita perang dengan mereka. Boleh. Akhirnya sahabat berusaha untuk memerangi. Dan mereka, eh, dia sedang mengembala kambing. Dan kambingnya pun berusaha untuk diambil oleh sahabat. Akhirnya karena kafir itu orang kafir itu sendiri tidak banyak takut, dia akhirnya mengucapkan kalimat Islam. Mengucapkan kalimat tapi sahabat salah satu sahabat ini tidak mempercayai kalau dia betul-betul masuk Islam sehingga dia tetap membunuhnya di saat itu. Kabar itu sampai kepada Nabi, Nabi SAW tidak beri maaf sama sekali. Kenapa? Karena selama seseorang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah berarti dia dihukumi Islam. Mau dia ikhlas tidak ikhlas, mau dia cuma pura-pura tidak pura-pura, yang penting dia mengucapkan dua syahadat berarti dihukum Islam. Berarti kalau dibunuh membunuh orang Islam. Ya, sama juga dengan uh, Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah. Ya, kecintaan Rasul padahal. Tapi Sayyidina Usamah bin Zaid dimarahi betul-betul oleh Rasul. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wajahnya merah ketika tahu bahasanya Usama bin Zaid membunuh orang kafir yang sebelum dibunuh mengucapkan kalimat syahadat. Sehingga Usama bin Zaid jelas-jelas itu hanya Usama bin Zaid mengatakan ya Rasulullah itu hanya untuk melepaskan diri dari pedangku aja dia tidak betul-betul masuk Islam. Halla sokok sodra. Apakah kamu sudah membelah hatinya? Kamu tahu niatnya? Ya. Jadi tidak bisa menjawab Usama bin Zaid. Maka disitulah Rasul murka kepada Usama. Padahal kecintaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama mengucapkan syahadat tidak boleh kita membu. Sekarang kan banyak sedikit-sedikit bunuh diri. Ya, sedikit-sedikit kita bu ngebom sana ngebom. Jadi semuanya dianggap kafir. Padahal mereka adalah orang Islam hati-hati ya itu ya kita menganggap orang yang Islam kita anggap kafir berarti diri kita menjadi kafir kalau kita menganggap orang yang muslim kita anggap dia kafir berarti kita keluar dari agama Islam kita yang menjadi kafir bukan dia yang menjadi kafir oleh karena itu jangan gampang-gampang untuk mengafirkan orang lah jangan gampang-gampang oh si A ini kafir ya jangan gampang si A kafir atau oh, ini kafir jangan belum tahu kita pastikan dulu apa ya, uh, penyimpangannya apa sampai kafir atau tidak karena di situ ada hukum-hukumnya sudah ya, yang bisa menyebabkan orang sampai keluar dari kufur sampai keluar dari Islam ada juga yang tidak sampai menyebabkan keluar dari agama Islam jadi kita katakan tadi dianjurkan di depan jenazah ini yang dikatakan fukha baik mayitnya besar atau mayitnya kecil tapi amalus salaf kalau mayitnya kecil mereka berdiri di belakang jenazah berjalan di belakang karena kalau mayitnya kecil, mayit yang kecil tidak ada do, bahkan yang kecil ini bisa memberikan syafaat kepada orang yang mengan, mengantarnya. Jadi beliau atau yang kecil yang berhak untuk didahulukan ketika dibawa ke kuburan daripada yang mengan. Wabikur biha dan juga hendaknya disunahkan kalau kita mengantar jenazah jangan terlalu jauh dari jenazah. Bikur biha dekat dengan jenazah. Bihai sulawil tafata Ro'aha ru'yatan kamila. Andai kata kita menoleh, kita masih bisa melihat keranda jenazah tersebut. Ya berarti kita dianggap masih dekat. Kalau kita menoleh, wah mana jenazahnya kok sudah tidak kelihatan. Berarti sudah terlalu ya jauh. Jadi jangan sampai kita menoleh tidak melihat jenazah. Tidak. Nah, bihaitsu tafata ro'aha ru'ya kamila. Falau ba'uda anha andai kata menjauh darinya fa'in udda musayyi'an laha urfan kalau misalnya masih dianggap menurut uruf musayyi'an laha dianggap masih mengantar jenazah tersebut hasulat lahul fadilah maka dia akan mendapatkan fadi fadilah. Jadi kalau misalnya jauh gimana? Kalau jauh sekiranya masih dianggap mengantar menurut urufnya orang-orang berarti masih dapat fadi keutamaan. Tapi kalau jauh sekiranya mereka tidak menganggap dia itu mengantar jenazah berarti tidak dapat wa ilam yaraha limun atifin kalau misalnya seseorang yang mengantarkan jenazah ini tidak bisa melihat jenazah karena mun munatifin karena belokan ya kadang kadang-kadang berbelok jalannya sehingga dia yang di belakang atau di depan tidak bisa melihat Aukas roti musayyin atau juga karena banyaknya orang yang mengan jadi sampai karena banyaknya orang mengantar sampai kita tidak bisa melihat keranda atau jenazah tersebut berarti kita tetap dianggap mendapatkan fadih. Wa ilam yu'adda kadzalik, tapi kalau tidak tidak dianggap mengantar jenazah likaswati bu'dihi karena terlalu jauh wang kita ihi antabiha dan kita terputus dari orang-orang yang lain yang mengantarkan jenazah yang mengikuti jenazah fatadhul fadilah maka dia akan ketinggalan fadih Allah fawaid halaman Hah? Satu lima satu. Faedah? Hah? Asyira Yang ke sepuluh. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Lau halafa sahsun. Andai kata ada seseorang yang bersumpah ala anna fulanan bahasanya si fulan itu laisa bi ilim, bukan seorang santri wa la yakumul lail dan dia tidak bangun malam wala yamtasil amra syekh dan dia tidak melaksanakan perintah gurunya fala yahnas maka dia tidak melanggar sumpahnya jadi kalau misalnya nanti, anti toribul ilim kan nah, semuanya mengatakan naam kan sekarang misalnya ada yang sumpah wallahi si fulana ini bukan toribul ilim sumpah dia Wallahi bukan tolibul ilim. Apa dia dianggap melanggar sumpah atau tidak? Tergan. Kalau si fulana yang dikatakan wallahi dia bukan tolibul ilim, Dan dia ternyata bangun malam, tahajud. Berarti dia melanggar sumpah. Berarti dusta dalam sumpahnya. Dan dia harus bayar kafaroh. Tapi sebaliknya, kalau ternyata fulana yang dia maksud dia tidak bangun malam, tidak tahajud, dan dia katakan si fulana itu wallahi bukan tolibul ilim, bukan santriwati dia. Maka dia tidak dianggap melanggar sumpah. Karena dia hakikatnya tidak dianggap sebagai tolibul. Jadi kira-kira masing-masing mengaku tolibul ilim apa anda? Insya Allah ya. Jadi semuanya insya Allah betul-betul hagi gotan la suratan. Bukan hanya surahnya aja tolibul ilim. Bentuknya sudah cukup memenuhi syarat untuk menjadi santriwati. Ya, Masya Allah kerudungan, pakai cadar. kayak salaf-salaf, soleh. Kayak orang walia sudah. Insya Allah walia bukan kaya. Tapi tentunya harus sesuai dengan namanya. Ya, tolibul ilim itu betul-betul fadilahnya dan keutamaannya luar cukup satu fadilah hadis yang kita hafal innal malaika la tadau ajnihataha fi talibil ilm ridwan bima jadi kalau malaikat-malaikat aja tawadhu untuk talibul ilm santriwati atau santri dari tawaduknya malaikat kepada mereka sampai membeberkan sayapnya ini untuk diinjak-injak oleh tolibul ilim yang sedang berjalan. Jadi kalau misalnya ada kita kadang-kadang menghormati orang wali, ulama yang datang sampai kita ingin dapat barokah ini. Kita sejadah atau kita punya rida, kita punya selendang, kita taruh di tempat jalannya beliau supaya diinjak. Kita taruh tempat jalannya. Ya, kira-kira menunjukkan kita menghormat kepada beliau apa enggak? kita menghormat, kita husnuudzon, kita cari barokah. Eh ternyata malaikat-malaikat itu semuanya jahat tawadu sama kalian semuanya. Jadi sayapnya ditaruh. Kalian mau jalan dari musola ke kamar, sayapnya ditaruh di bawah. Untuk digunakan kalian berjalan. Padahal kita sebenarnya tidak paham. Kita berjalan. Kalau di Amerika ada karpet merah itu. Ya, dari dari apa? Dari pesawat atau di mana yang yang e, mereka muliakan diberikan karpet merah berjalan di atas karpet berarti mereka betul-betul dihor ya kira-kira karpet merah dengan sayap malaikat lebih hormat mana jadi kita sama mereka lebih mulia insyaallah jangan pasti jangan merasa lah kalau tolibul ilim kan tidak merasa mulia tawadu selalu kita berasa oh kita semua akhirnya sombong. Man tawadhu'a Allah wa man takabbara kalau kita tawadu, Allah angkat derajat kita. Kalau kita sombong, Allah turunkan derajat kita. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau insya Allah, semoga Allah husnudzan kepada Allah. Semoga Allah ini betul-betul menatapkan kita, menganggap kita sebagai tolibul. Kalau tolibul ilim, ya memang seperti itu keutamaannya. Jadi sampai-sampai ada orang-orang yang pernah ada orang yang mengejek tolibul ilm. Ketika ada santri yang sedang lari untuk pergi ke sekolahnya, tahu-tahu ada orang yang ngejek, eh jangan kamu lari-lari seperti itu. Kamu nanti akan memecahkan sayap malaikat loh. Haza maksudnya. Maksudnya ini haza. Kan mereka artinya mengingkari, tidak mempercayai masa mau jalan di atas sabi. Akhirnya karena niatnya dia haza, setelah dia mengatakan kata-kata itu langsung menjadi gila. Sora majnun. Ya, bagaimana ini juga menunjukkan kemuliaan tolibul ilm. Siapa yang mengganggu dan merendahkan, Allah beri ujian. Allah beri sanksi. Menjadi gila, bahkan tidak lama setelah menjadi gila, mut, Ya, tidak lama setelah itu meninggal dunia. Jadi betul-betul tolibul ilm ini luar biasa. Ya, kalau kita bicara fadilahnya. Ya, tapi tentunya harus terbedakan antara kita atau kalian tualibul ilm dengan yang lain. Jangan hanya oh anak tualibul ilm santriwati, oh fadilahnya banyak loh. yang dikatakan oleh Rasul SAW. alaihi ya, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum dan seterusnya, apalagi mengaku alim lagi. Jadi insya Allah semoga Allah betul-betul menganggap kita sebagai talibul tapi salah satu daripada syarat tolibul ilim harus betul-betul punya kebiasaan bangun malam. Nah, tadi dikatakan, kalau dikatakan sumpah, dikatakan dia bukan tolibul ilim dan dia tidak bangun malam, berarti dia tidak melanggar. Dan kedua juga layah layan tasil amroseh, tidak melaksanakan perintah guru. Guru mengatakan, ayo begini. Guru mengatakan, jangan begini. Dilanggar perintah guru. Yang dilarang dilakukan berarti dia bukan benar-benar tolibul ilim. Ini yang dimaksud di sini. Nah, satu cerita di sini selanjutnya faedah selanjutnya qala Abu Ismah. Abu Ismah bercerita bitu lailatan aku suatu malam bermalam indal Imam Ahmad. Atrubul hadis dan aku bermalam di sisi atau di rumah Imam Ahmad bin Hambal untuk mencari hadis, belajar hadis artinya. Jadi beliau belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Fawadha'ali ina'an. Kemudian beliau Imam Ahmad bin Hanbal ini menyiapkan untukku inaan satu bejana fihi maun yang di dalamnya ada air li tahajud agar aku gunakan untuk tahajud. Jadi dia datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, anggaplah ke pondoknya Imam Ahmad bin Hanbal, sampai di pondoknya maka ditanyakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal mau apa mau belajar mau mondok mau nyantri ya sudah kalau begitu ya ketika malam hari ini air untuk kamu gunakan berwudu ketika kamu nanti tahaj Faja'a ilayya salat subuh Kemudian ja'a ilayya Imam Ahmad datang kepadaku Salat subuh di saat waktunya salat subuh Berarti sudah Habis apa ndak waktu tahajud? Fawajadal ina abi halih. Ternyata beliau Imam Ahmad bin Hambal ini mendapatkan air itu tetap seperti semula tidak berkurang berarti tidak diguna berarti dia tidak tahaj tidak tahajud. Faqala li kemudian Imam Ahmad ber, berkata kepadaku, "Lima zajita? Kamu datang ke sini untuk untuk apa?" <clears throat> Fakultu atrubul hadis. Maka dia jawab, aku ingin mencari ilmu ha? hadis. Faqala kaifa uallimukal hadis? Bagaimana aku akan mengajarimu ilmu hadis? Walaysa tahajjudun Sedangkan kamu tidak punya kebiasaan tahajud di malam idhab lihali sabilik maka sekarang pulanglah kalian kembali ke jalanmu artinya pulanglah kalian kembali ke rumahmu tidak usah mencari il Nah, kalau kalian benar-benar niat mencari ilmu, maka kalian harus bisa bangun ma malam. Karena Habib Abdullah bin Umar ash-Shatiri. "Idza ra'a tilmidahu yanam," Habib Abdullah bin Umar ash-Shatiri. Ayah daripada Habib Salim asy Habib Hasan ash-Shatiri, Yang beliau termasuk pemangku mudir ma'had atau rubat tarim ya, yang kemudian setelah meninggalnya diganti oleh putranya Habib eh, Hasan Asyatiri dan sekarang ada Habib Salim Asyatiri satiri Abdullah bin Umar Asyatiri di zaman beliau ketika dirubat ya di situ ada murid-murid Idza ra'atil midahu yanam kalau dia melihat mengetahui ada satu murid yanamu yang tidur hatta tulil fajar sampai terbitnya amarahu an yaghsil uzunai dia bangunkan muridnya tersebut dan dia suruh dia perintah untuk membasuh kedua telinganya dibasuh kedua telinganya itu dibasuh kedua telinganya untuk apa di anahu warada'in ibni mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu karena telah datang riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau berkata zukira dan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun pernah disebutkan pernah diceritakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun seseorang nama lailatan yang tidur di suatu malam hatta asbah sampai pagi pagi hari ini subuh ya ya karena subuh itu sudah dianggap ah hatta asbah sampai pagi hari apa yang dikatakan oleh Rasul ketika mendengar ada seseorang yang tidur sampai subuh qala dzaka rajulun bala syaitanu fi uzunih wa fi fi uzunih wa fi riwayah fi uzunih Berarti laki-laki tersebut adalah laki-laki yang dikencingi oleh setan di kedua telinganya. Oleh karena itu Habibullah Syatiri memerintahkan untuk membasuh telinga. Karena apa? Karena di situ berarti ada kencingnya. Jadi kalau kalian misalnya tidak tanggung tahajud, bangun di subuh hari, apalagi kalau jam 7 pagi, harus banyak satu ember itu nyiramnya. Karena sudah banyak kencingnya itu ya, untuk membersihkan kencingnya. Yang ketiga belas yuhka ana majzub. Ada cerita bahwasanya ada seorang wali majzub bala ala uzuni rajulin nama hatatul fajar. Dia kencing, beliau kencing di telinganya seseorang yang tidur sampai tulul fajar. Marah-marah itu orangnya. Wa qala lahu, "Kenapa ini marah?" Ayuhum ahsan, coba inti pikir, yang lebih baik itu mana? Bauli atau bolu setan? <laughs> kencingan apa kencingnya saya daripada dikencingi setan lebih baik ini uh, acaranya sebenarnya apa Nanda ngerti ini hmm? katanya acara KKN anda sendiri KKN nih singkatan apa tadi kerja Mana? Kerja? Nyata. KKN. Eh. Kerja apa? Oh, kerja kuliah. Oh, kuliah kerja nyata. Jadi ini yang hijau-hijau ini KKN gitu. Ya alhamdulillah kalau gitu. KKN ya. Bingung karena mau bicara apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.